Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita melanjutkan kajian kita tentang asma Allah al-husna tentang nama-nama Allah yang indah agar kita termasuk dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahida sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama 100 kurang satu kurang satu apalagi satu huh? kurang satu man ahsaha dakhalal jannah barang siapa yang dapat menguasainya kita sudah bahas ada tiga hal yang dimaksud dengan ihsa asma'illah al-husna. Yang pertama apa? Menghafal lafadznya dan menghitungnya yang jumlahnya 99. Yang kedua, memahami maknanya dan maksud dari asma Allah al-husna dan yang ketiga bertawassul dengan asma Allah al-husna itu uh, baik dengan doa masalah atau doa usana atau doa asana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada nama Allah yang ke-56. Asy-Syakur asyakur syakir asy dan Asy-Syakir. Waqad warada ismu Syakur fi arba'ati mawadhi' min quran Di dalam empat tempat Allah menyebutkan asyakur ini. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." In tuqridullah, kalau kalian mengutangin Allah, menghutangi. Siapa yang dihutangi? Allah Jalla Jalal. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengajak hamba-hambanya untuk berderma itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah tawaran utang. Kalau kau menghutangi Allah dengan utangan yang baik, Allah akan melipat gandakan. Kalau kita punya teman, punya kawan, dia memerlukan pinjaman uang seribu ringgit kita kasih seribu ringgit. Dia kembalikan seribu seratus ringgit. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak boleh? Boleh, tapi tidak boleh juga gitu. Kalau riba, maka tidak boleh. Tapi kalau sekedar itu pemberian darinya, kalau itu sekedar pemberian darinya nggak ada masalah gitu. Kita kalau punya kawan yang kaya raya, kita punya kawan kaya raya dia mau pinjam uang kita satu juta ringgit. Kita mengetahui dia itu memiliki uang ribuan juta ringgit. Dia memerlukan pinjaman satu juta ringgit. Kita yakin orang ini akan bayar. Pasti bayar. Kemudian biasanya kalau dia bayar, double. Double itu dua kali lipat. Kalau pinjam satu juta ringgit biasanya dikembalikan 2 juta ringgit. Antum mau pinjamin dia nggak? Yakin akan ngasih pinjam sama dia. Karena bakal dikembalikan 2 juta ringgit. Sedangkan Allah mengatakan intuqridullah qardan hasana, kalau kalian mengutangin Allah, meminjamkan uang kepada Allah. Yang namanya meminjamkan uang, ada keyakinan uang itu balik. Beda kalau kita memberi orang, ya sudah uang itu tidak akan kembali gitu kan. Tapi Allah menggunakan lafal di sini hutang. Kalau kau menghutangi Allah, yakin ketika kita ngutangin Allah, yakin 100% Allah akan membayarnya. Tidak persis tapi lebih. Kalau kita menghutangi Allah 1 juta ringgit, berapa Allah akan bayar? 700 juta ringgit. Gimana? Enak nggak? Masya Allah. Tapi kita kalau suruh mengeluarkan uang ini, kadang kadangkala ada yang harus sholat istikharah gitu kan. Kita mau Padahal Allah mengatakan Allah bakal ganti Pasti Di dunia dan di akhirat Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dengan satu ekor onta. Nakoh makhtuma. Onta ini sudah berpelana. Sudah ada talinya ya. Siap untuk berperang. Sahabat itu mengatakan, Ya Rasulullah, Hadihi fi sabilillah. Ini onta di jalan Allah ya Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamah sab'umi'ati naqah kulluha makhtuma. Kau akan mendapatkan ganti kelak di hari kiamat 700 ekor onta, semuanya berpelana. Bayangkan yang akan ada di timbangannya itu bukan satu ekor onta, tapi 700 ekor onta. Maka kita sebenarnya kalau membantu orang miskin itu mengutangin Allah, bukan mengutangin orang miskin itu. Wa yaghfir lakum Allah akan melipatkan ganda buat kalian dan mengampuni kalian. Ini pertanda sodakoh itu termasuk pintu-pintu maghfirah. Kita banyak sedekah, Allah akan mengampuni dosa kita. Wallahu syakurun halim. Dan Allah itu maha syakur. Maha bersyukur dan maha halim. Kita akan sampai insya ke nama halim ini. Adapun nama asyakir itu disebutkan oleh Allah di dua tempat. Salah satunya Allah berfirman, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Barang siapa yang tatawwa'a khairan, yang dia berbuat kebajikan tanpa itu wajib buat dia. Tatawwu fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah itu Maha bersyukur, Maha berterima kasih Allah Subhanahu wa taala dan Maha mengetahui. Kemudian Syekh mengatakan wa jami'u hadhihi al-mawadhi' as-sittah التي ورد فيها هذان الاسمان مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين dan di enam tempat dari ayat-ayat yang Allah menyebutkan nama syakur dan syakir ini, tempat itu tempat Allah menunjukkan pemberiannya. Pemberiannya kepada hamba-hambanya yang bertaat. memberikan pahala, memberikan imbalan kepada hamba-hamba yang bertaat, wa taufiyatil ujur dan menyempurnakan ganjaran buat hambanya, wa ziyada minal fadl dan menambahkan karunianya, wal mudha'afa thawab dan melipat gandakan pahala. Wa hadza yubayyinu lana makna hadzainil ismain. Ini menerangkan buat kita, mensyarah buat kita bahwasanya makna asyakur dan asyakir alladhi la yadhi'u 'indahu 'amalu 'amil. Ya makna syakur dan syakir ini yang tidak akan hilang amal perbuatan hamba di sisinya. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Tidak akan hilang. Jangan mengira ketika kita berbuat kebajikan tidak ada manusia yang melihat amalan itu akan tidak tercatat tidak akan tercatat dan akan dilipat gandakan bal yudha'iful ajra bila husban Allah akan melipatkan ganda pahala dan ganjaran itu tanpa hitungan alladhi yaqbalul yasir minal amal makna syakur itu adalah yang menerima yang sedikit hambanya beramal sedikit Allah terima wa yuthibu alaihi as-sawabal kathir amalan yang sedikit Allah akan berikan pahala yang banyak. Itu makna syakur. Wal ata' al jazil wal nawal wasi' alladhi yudha'ifu lil mukhlisin a'malahum bighairi hisab. Allah akan melipat gandakan pahala amalan buat orang-orang yang ikhlas tanpa hisab wa yashkuru syakirin dan Allah akan bersyukur akan berterima kasih kepada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, membantu kita, maka paling tidak kita mengatakan syukron. Itu paling tidak. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jazakallahu khairan. Itu kalau tidak bisa membalas kebaikannya. Tapi orang berbuat baik dengan kita, dia ngasih hadiah kitab, paling tidak kita balas kasih kitab juga gitu kan. Hah? Gitu sih. Ya kata Rasul SAW, Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Orang yang berbuat baik kepada kalian itu, tolong dikasih balasan gitu loh. Kalau kalian tidak punya sesuatu yang bisa membalas dia, ya katakan, Jazakallahu khairan. Alhamdulillah semuanya sudah ngomong jazakallahu khairan. Dan aqulu lakum jazakumullahu khairan. Dan anak mengatakan terima kasih kepada semua yang ada di sini, khususnya kepada kawan-kawan yang telah mengundang anak ke sini karena tidak akan dikatakan bersyukur yang tidak bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dia. Anda bersyukur kepada Ustadz Yusuf, Ustadz Hashimi, Ustadz Amin, Ustadz yang lainnya yang ada di sini, Ustadz Sufyan, dan yang lainnya karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur sedikit dan kita tidak akan bersyukur kepada Allah kecuali kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita salah satu cara syaitan menyesatkan hambanya apa membuat hamba itu tidak bersyukur apa kata iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan dapati ya Allah kebanyakan hamba-hambamu itu tidak bersyukur. Diberi nikmat dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Sholat lima waktu tidak kadangkala. Sedikit yang pandai bersyukur. Inilah makna syukur kita masuk ke yang 57 Al-Halim. Al-Halim. Al-Halim ini disebutkan di dalam Al-Quran di beberapa tempat. Ada yang namanya Abdul Halim di sini? Ada. Alhamdulillah. Coba kita lihat apa sih arti Al-Halim ini? Allah mengatakan Inna Allah yumsikus samawati wal ardu an tazula. Allah memegang langit dan bumi itu agar dia tidak terjatuh, tidak tergelincir. Wala inzalata zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura andai kata tidak dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala maka langit dan bumi ini akan hancur Allah yang menjaganya innahu kana haliman ghafura sesungguhnya Allah itu maha halim dan maha pengampun kita lihat di ayat ini Allah menggabungkan halim dengan ghafur ghafur kita sudah bicarakan ghafur apa artinya Kita bicara afu. Nah, ada afu, ada ghafur. Jangan ustadznya lah, ustaz. Ya Allah. Apa arti afu? Apa perbedaan antara al-afu dengan ghafur? Dua nama ini, maaf, nah, fadal. Ya sama aja lah. Nah, antum. Naam, al-afu itu menghapus. Jadi tidak ada bekasnya. Kalau al-ghafur itu menutupin. Dosanya masih ada tapi ditutupin. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Naam. Allah menggabungkan di sini antara al-halim dengan al-ghafur. Dan Allah berfirman, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum." Dan Allah mengetahui dengan isi hati kalian. Allah tahu apa yang terbetik sekarang. Lagi dengerin kajian, menghayal gitu kan. Ustaznya enggak tahu. Tapi Allah tahu. Wa kana Allahu aliman halima. Sesungguhnya Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui dan Maha Halim. Wa ma'nahu, Syekh menjelaskan apa makna halim itu? Di terjemahan bahasa Indonesia apa halim itu? Yang maha penyantun. Itu bahasa Melayu. Yang maha penyantun. Kita lihat apa arti Al-Halim itu sebenarnya. Sudah berkali-kali kita sampaikan kadang-kala terjemahan bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu tidak bisa mencakup makna nama itu secara sempurna. Dalam bahasa Arab aja perlu terjemahan bahasa Arab. Al-Halim itu bahasa Arab. Terjemahannya bahasa Arab lagi agar lebih faham dengan makna halim itu. Syekh mengatakan ai alladzi la yu'ajjilu ala ibadat ila ala ibadihi bi'uqubatihim ala dzunubihim wa ma'asihim. Dia adalah yang tidak bersegera memberikan sanksi, memberikan azab. Dia yang tidak bersegera memberikan azab kepada hambanya atas perbuatan dosa dan kemaksiatan dia. Itu dikatakan halim. Kita berbuat dosa, tapi Allah biarkan kita. Allah masih tunggu pintu taubat. Mungkin kita bertobat. Bahkan pintu taubat itu tidak Allah tutup. Sampai garra-gara Itu karena halimnya Allah Jalla Jalaluh. Yara ibadahu wa hum yakfuruna bihi wa ya'sunahu wa huwa yahlumu alaihim. Allah melihat hamba-hambanya berbuat kufur, berbuat maksiat, tapi Allah biarkan dan dia bersabar ditunggu fayu akhir wa wa yundir, wa la walayuajil yang namanya halim itu yaitu dia tangguhkan mungkin dia bertobat mungkin dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak mengadabnya secara langsung Wa yuwalin ni'am alaihim ma'a ma'asihim Allah kasih nikmat kalau kita punya anak buah kerja sama kita. Berbuat dosa sama kita. Masuk sehari dua hari, absen, tidak hadir. Kira-kira kita pecat tidak? Sudahlah, tidak usah bekerja lagi gitu kan. Tapi Allah Jalla Jalla walillahil masal a'la Allah itu menangguhkan, memberikan masa buat hambanya. Mungkin dia kembali kepada Allah Jalla Jalla. Mungkin dia tobat. Nikmat terus Allah berikan wa kathrati dhunubihim wa zallatihim Allahu akbar walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala wajhiha min dabba tapi Allah akhirkan Allah tangguhkan kalau Allah azab semua manusia ini karena dosanya di masjid ini tidak ada satupun kita di sini karena kita semua punya dosa tapi Allah tangguhkan Allah masih berikan waktu kepada kita agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walau yu'akhidullahu walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka alayha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah tangguhkan kepada waktu yang sudah ditentukan. Dan Allah mengatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab kalau Allah memberikan sanksi atas apa yang mereka perbuat Allah akan segerakan azab buat mereka ballahum mau'idun tapi Allah beri waktu itu karena kehaliman Allah jalla jalaluh Allah menangguhkan azab buat kita Allah menangguhkan azab buat kita kemudian di sini Syekh menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Qala laisa ahadun wa laisa syai'un asbara ala سمعه sami'ahu min Tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Tidak ada yang lebih sabar mendengarkan celaan, mendengarkan gangguan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah didengar Allah Subhanahu wa taala. Innahum laid'una lahu waladan. Orang-orang mengaku Allah punya anak. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuqhum. Tapi Allah tetap memberikan rizki kepada mereka, memberikan afiah di badan mereka. Subhanallah. Apakah ada yang lebih sabar dari Allah Swt? Ini menuntut kita agar kita belajar dari nama Al-Halim. Kita juga sudah sebutkan kisah sahabat Al-Ashaj Ibn Abdul Qais yang dia memiliki dua sifat yang dicintai Allah. Salah satunya al-hilmu. Sabar itu tidak tergesa-gesa, tidak memberikan sanksi kepada orang. Orang itu mungkin tidak mengerti berbuat salah sama kita. Di sini kita perlu memberitahu dia, memberikan tempo agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu taala. Yang ke-50 delapan Al-haqqu al-mubin. Al-haqq. Ada yang namanya Abdul Haq. Jarang ya kita mendapati orang namanya Abdul Haq. Al-Haq itu nama Allah yang benar, yang hak. Al-mubin yang jelas. Tapi kita lihat apa makna al-haq dan mubin sih. Allah mengatakan al-haq disebutkan dalam Al-Qur'an di 10 tempat. Salah satunya firman Allah, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq." Itulah Allah Rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah yang hak itu pasti sesat semuanya. Kemudian wa amma ismuhu al-mubin. Adapun nama Allah al-mubin faqat warada fi mawdhi'in wahidin maqrunan bil haq. Nama al-mubin ini disebutkan di satu tempat di Al-Qur'an bersamaan dengan al-haq. Qala ta'ala yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin dan mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah al-haq dan al-mubin. Wa ma'nal al-haq arti al-haq apa arti al-haq itu? Beliau mengatakan Alladhi la syakka fihi wala rai. Yang tidak ada keraguan, yang tidak ada syak. Syak ini bahasa Melayu. so. Iya, tidak ada syak di diri Allah Subhanahu wa taala. La fi dhatihi tidak di zat Allah Subhanahu wa taala wala fi asma'ihi wala fi sifatihi tidak pula di nama-nama Allah tidak pula di sifat-sifat Allah wala fi uluhiyatihi dan tidak pula di ketuhanan Allah jalla jalaluh fahuwal ma'budu bihaqqin dialah sesembahan satu-satunya yang benar yang hak wala ma'budu bihaqqin siwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala fahuwa tabaraka wa ta'ala haqqun wa asma'uhu wa sifatuhu haqqun wa af'aluhu wa aqwaluhu haqqun wa dinuhu wa syar'uhu haqqun semuanya hak tidak ada keraguan di semuanya di perbuatan Allah di hukum Allah di ayat-ayat Allah di sifat Allah di janji Allah semuanya benar wallah la yukhliful mi'ad innallaha wa'adakum wa'dal haqq Allah itu memberikan janji kepada kalian janji yang hak. Sedangkan setan memberikan janji yang dusta. Tapi manusia ini lebih suka dengan janji Allah apa dengan janji setan? Kita lihat kebanyakan manusia lebih suka dengan janji janji setan. Karena yang janji Allah itu kadang kala berat buat kita. Padahal ingat nama Allah Al-Wasi'. Kita ingat La yukallifullah nafsan illa wus'aha pasti diam. Allah turunkan hukum, perintah, ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada yang lebih dari situ. Wa kana an sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu min al-lail bil iqrar bi hadhihi maani Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam itu kadang kala memulai dengan membaca dengan mengikrarkan, dengan menyatakan makna-makna yang baru saja kita bacakan tentang hak di perbuatan Allah, di janji Allah, di hukum Allah. Kama fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama al lail yatahajjat qal Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam salat tahajud di malam hari Beliau berkata di istiftahnya ya, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah bagimu segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man Engkau Engkaulah yang mengatur, yang menjaga langit dan bumi ini dan semua yang di dalamnya. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man Dan bagimu segala pujian. lah pemilik langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Walakal hamdu antal haqq dan bagimu segala pujian. Engkaulah yang hak, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Bahwasanya Allah dalam menciptakan Allah yang berhak disembah. Wa wa'dukal haq dan mu hak. Tidak ada keraguan di janji Allah Jalla Jalaluh. Wa liqa'uka hak dan perjumpaan denganmu pun hak. Wa qauluka hak dan firmanmu hak. Wal jannatu hak, Surga itu hak karena ada di antara orang-orang Islam khususnya yang mungkin terpengaruh dengan liberal. Dia mengatakan surga itu tidak ada. Surga itu hanya imajinasi. Nauzubillah. Allah Rasul mengatakan wal jannatu haq. Surga itu hak. Wan naru haq dan neraka itu hak. Wan nabiyuna haq dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah mereka hak tidak ada keraguan di antara mereka. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hak dan Muhammad sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Wasaatu hak dan kiamat itu hak akan terjadi. Allahumma laka aslamtu wabika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wabika khamsamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta dalam hadis ini Rasul mengatakan ya Allah kepadamu aku menyerahkan diriku kepadamu aku beriman dan kepadamu aku bertawakal kepadamu aku kembali dan kepadamu aku meminta pengadilan kepada Allah Jalla Jalaluh maka ampunilah dosaku yang lalu dan yang akan datang subhanallah Nabi aja minta ampun Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon ampun Jalla Jalaluh wa ma asrartu wa ma a'lantu baik itu dosa yang aku rahasiakan ataupun dosa yang aku terang terangan antal muqaddim engkau lah yang memajukan dan engkau yang mengundurkan, la ilaha illa anta tiada ini ada nama Allah al muqaddim dan al muakhir nanti kita akan membaca ini kita lanjutkan kepada nama Allah yang selanjutnya al mubin itu yang jelas-jelas yang tidak ada keraguan juga di dalamnya al qadir al qadir al muqtadir yang keberapa? 60 Iya 60 61 62 Al-Qadir Al-Qadir Al-Muqtadir Tiga nama Allah ini Wa jami'u hadhil asma' waradat fil Qur'an Semua nama ini disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim Jadi kalau ada namanya orang Abdul Qadir Benar Kalau ada namanya orang Abdul Qadir Betul Al-Qadir juga nama Allah. Kalau ada namanya orang Abdul Muqtadir, itu juga nama Allah Jalla Jalaluh. Karena kalau ada mengatakan namamu salah bukan Abdul Qadir tapi Abdul Qadir Mamanya. Nah, itu sama. Tiga nama ini disebutkan dalam Al-Qur'an Karim. Namun yang paling banyak memang Al-Qadir. Yang paling banyak disebutkan itu Al-Qadir. Kemudian Al-Qadir, setelah itu baru Al-Muqtadir. Al-Qadir wallahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Adapun al-qadir Allah mengatakan qul huwal qadir ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Dialah al-qadir. Qadir ini apa terjemahannya Ustaz? Yang maha kuasa, yang maha berbuat apa yang dia kehendaki. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu wa jami'uha Syekh menjelaskan semua nama yang tiga ini Al-Qadir Al-Qadir Al-Muqtadir menunjukkan atas thubutul qudrah sifatan lillah bahwasanya Allah memiliki kekuasaan memiliki kemampuan untuk berbuat apa saja wa annahu subhanah kamilul qudrah sempurna kekuasaan Allah sempurna kemampuan Allah fabi qudratihi aujadal mawjudat, semua yang ada ini diciptakan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan Allah dan dengan kekuasaan yang Allah mengatur dan dengan kekuasaan Allah menyempurnakan dan dengan kekuasaan Allah menghidupkan, mematikan dan dengan kekuasaan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan pahala, memberikan azab dan Allah membolak balikkan hati manusia dengan kudrahnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha wa yudillu may yasha dia berikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan dia sesatkan siapa yang dia maui wa yaj'alul mu'min mu'mina Allah menjadikan seorang mukmin beriman itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wal kafir kafira wal barra barran wal fajir fajira orang yang baik Allah jadikan dia baik dengan kekuasaannya tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Semuanya nyamuk pun bisa terbang. Bisa menggigit kita pun itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min usulil iman al-azimah al-iman bil qadar. Tadi subuh kita sudah bahas bahwasanya di antara rukun iman yang azim, yang agung adalah iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya Allah ciptakan itu dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaannya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian dia mengaturnya, menentukannya dengan ketentuan yang sudah Allah kehendaki. Wa man la yu'min bil qadari la yu'min billah yang tidak beriman dengan takdir tidak beriman kepada Allah di Indonesia beberapa waktu yang lalu ada seorang artis yang menyanyikan sebuah lagu akhirnya lagu itu digugat oleh Majelis Ulama Indonesia lagu itu bunyinya nih ustadznya bukan penyanyi takdir memang kejam dia mengatakan takdir memang kejam maka digugat takdir Allah itu bukan hanya yang buruk kita bisa hidup kita punya rezeki itu juga takdir Allah ketika orang mengatakan takdir kejam berarti dia telah menisbatkan keburukan kepada Allah padahal wasyarru laisa ilai syar itu kejahatan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biyadikal khair. Semua kebaikan di tangan Allah SWT. Maka ingat, takdir itu bukan hanya yang buruk. Antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman dengan takdir itu. Kalau dapat rizki, bukan takdir. Ini usahaku. Kalau insiden kecelakaan ah ini udah takdir gitu kan tidak dua-duanya itu takdir Allah subhanahu wa taala kau bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi itu pun karena takdir Allah subhanahu wa taala maka waman la yu'min bil qadar la yu'min billah yang tidak beriman dengan qadar itu tidak beriman dengan Allah qala al imam Ahmad rahimahullah al qadaru qudratullah yang dimaksud dengan qadar ini takdir ini adalah kekuatan Allah subhanahu wa taala kekuasaan Allah kekuasaan Allah, kemampuan Allah, itu kudrat Allah SWT. Fa inkarul qadari inkarul inkarun li qudratillahi azza wa jal. Mengingkari takdir. Berarti dia mengingkari kekuatan dan kekuasaan Allah Jalla Jalla. Tidak ada daun yang turun, yang jatuh dari pohon. Tidak ada gelas yang pecah tidak ada mobil yang hilang, kereta yang hilang. Tidak ada nyawa yang dicabut. Kecuali itu sudah masuk takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, kata Syekh mengatakan, wajahada sifatihi subhanahu. Dan dia terus mengingkari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah, Al-Qadir. Al-Qadir, Al-Muqtadir, apa saja Allah bisa mengeluarkan dari batu apa? Ontanya Nabi Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Soleh, Masya Allah Ini nih kasih hadiah nih Masya Allah Fadal-fadal, anak kasih hadiah Masya Allah barakallah fikum Ya silahkan Masya Allah nih Kecil-kecil nih bisa jawab nih Belum tentu yang besar bisa jawab gitu kan Iya Allah bisa mengeluarkan Onta dari batu Tapi ternyata kaumnya Nabi Soleh tetap disembelih tuh ontanya naudzubillah ya orang kalau sudah kufur sama Allah SWT mau dikasih mukjizat apa saja dia tetap tidak beriman. Allah berkuasa, bisa, mampu berbuat apa saja. Manusia tidak bisa. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-qadaru nizamut tauhid. Beriman dengan takdir ini, dengan qadar ini itu adalah nizamut tauhid. Nizam ini sistemnya tauhid adalah kelurusannya tauhid. Faman wahadallah azza wa jalla wa amana bil qadar. Barang siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman dengan takdir. Fahiyal urwatul wuthqa allati lan fisamalah. Itu adalah pegangan yang teguh yang tidak akan terpisahkan darinya. ومن وحد الله تعالى ومن وحد الله تعالى وكذب القدر نقض التوحيد barang siapa yang beriman dengan Allah tapi dia tidak percaya dengan takdir maka dia telah membatalkan tauhidnya orang yang beriman dengan takdir jamaah hidupnya tentram dia tidak akan marah-marah ketika umpamanya Masya Allah ya ada seorang syekh cerita Ada seorang anak Mengambil kunci Dari orang tuanya Kunci itu jatuh Kemudian pecah kadang kadang kan kunci ada yang Pecah rusak kunci itu Syekh mengatakan Ya sudah, itu sudah takdir Allah Gak akan marah Wah kau ini gimana Subhanallah Kalau Allah sudah menentukan bakal terjadi. Ingat bahwasanya Allah telah mencatat takdir semua ciptaannya 50 ribu tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi ini. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tambah satu. 60 tiga Insya Allah ini kan masih banyak yang belum dikaji. Insya Allah di sini ada Ustadz Yusuf, Ustadz Hashim, yang lainnya nanti bisa dilanjutkan untuk kajian Asmaul Husna yang lebih nyaman pakai bahasa Melayu soalnya. Kalau Ustadznya ini kadang kalah. Insya Allah. Yang ke 63 Al-Wadud. Al-Wadud. Ada yang namanya Abdul Wadud? Tak ada kan? Jarang. Aminah Wadud mah. Abdul Wadud, hamba Allah Al-Wadud. Apa artinya Wadud? Wadud ini disebutkan dalam Al-Quran di dua tempat. Salah satunya Inna Rabbi Rahimun Wadud. Sungguhnya Rabbu itu Rahim dan Wadud. Dan yang kedua di firman Allah Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Dan dia maha pengampun dan wadud maknanya. Apa maknanya? Alladhi yuhibbu anbiya'ahu. Dia yang mencintai nabi-nabinya. Makna wadud itu. Warusulahu wa atba'ahu. Dia yang mencintai rasul-rasulnya dan pengikut para rasul. Wa yuhibbunahu dan dia juga yang dicintai oleh para nabi dan pengikut para nabi. Fahuwa ahabbu ilaihim min kulli syai. Jadi wadud itu artinya yang dicintai dan yang mencintai. Yang dicintai terjemahannya apa Ustaz? Yang apa? Yang Maha Pengasih. Nah, bahasa kadang kala ya sudah. Gimana Ustaz? Maha Pengasih. Bisa diterima juga. Semuanya bisa. Tapi makna wadud, ini ketika kita menjelaskan makna wadud itu adalah dia yang mencintai dan dicintai. Dia mencintai hamba-hambanya yang soleh dan dia dicintai oleh hamba-hambanya yang soleh. Qadim tala'at qulubuhum mahabbatan lahu. Hatinya sudah penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nama Al-Wadud. Wadud ini dari asal kata mawaddah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Al-Wadud, dia yang menjadikan di hati kalian itu ada mawaddah. Kalau punya suami yang tidak cinta kepada istrinya. Paling tidak baca Al-Wadud. Ya Wadud, ini suamiku tidak cinta sama aku bagilah cintamu kepada dia agar dia mencintaiku minta sama Allah Subhanahu wa taala itu termasuk tawasul dengan al-wadud kata Syekh As-Sa'di ketika menjelaskan tentang makna al-wadud dan maksudnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dia mengatakan al-wadud ay al-mutawaddid ila khalqihi bi nu'utihi al-jamilah wa alaihi al-wasi'ah wa altafihi al-khafiyah wa ni'amihi al-khafiyah wal jariyah Fahuwal wadud bima'nal wad. Al-wadud adalah yang dia mencintakan dirinya kepada hamba-hambanya dengan sifat-sifatnya yang indah, yang cantik. Dengan nikmat-nikmatnya yang luas yang dia berikan kepada hambanya. Karena ketika berbuat baik, hamba akan cinta. Wa al-qafil khafiyah. Ingat makna latif. Apa makna latif? Latif ada dua makna. Latif bermakna khobir dan latif apa artinya? Apa makna latif? Dia yang menghantarkan kebaikan kepada hambanya tanpa hamba itu sadar. Itu bermakna latif, yang lemah lembut. Tahu-tahu kita dapat nikmat. Ingat, kita sudah membahas hal itu. Dan dia yang mencintakan dirinya kepada hambanya dengan nikmat-nikmatnya yang lahir, yang batin, yang tampak dan yang tidak tampak. Fahuwal wadud bima'nal wad wa bima'nal maudud. Al-wadud ini artinya yang mencintai dan yang dicintai. Yuhibbu awliya'ahu. Dan Allah mencintai wali-walinya, kekasih-kekasihnya dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. al-ladhi ahabbahum dan dialah yang mencintai mereka wa ja'ala fi qulubihimul mahabbah al wadud inilah yang menjadikan di hati orang cinta dan kasih sayang itu falamma ahabbuhu ketika hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah yang membuat hamba cinta kepada Allah siapa Allah ketika hamba ini mencintai Allah ahabbahu maka Allah akan mencintai mereka hubban akhar jazaan lahum ala hubbihim cinta yang lebih dari itu, cinta yang berbeda sebagai pahala, sebagai imbalan atas kecintaan mereka. Fal fadlu kulluhu raji'un ilaih. Jadi pada hakikatnya kebaikan, kemuliaan itu semua kembali kepada Allah. Kita sudah bahas berkali-kali bahwa kita bisa sujud karena Allah. Kita bisa datang ke tausiah, ke tazkirah, ke masjid. Siapa yang menggerakkan hati kita? Allah Yang membuat kita bisa bersedekah siapa? Allah Jadi semuanya kebaikan itu Dari Allah Jalla Jalaluh فَهُوَ الَّذِي وَضَعَ كُلَّ سَبَبٍ يَتَوَدَّدُهُمْ بِهِ وَيَجْلِبُ وَيَجْلِبُ قُلُوبَهُمْ yajlibu qulubahum Semualah Allah ini yang menyediakan segala sarana Agar hambanya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyediakan segala sarana itu Jadi usahakanlah ketika kita tahu bahwasanya yang membuat kita cinta kepada kebaikan itu Allah kita semakin cinta kepada Allah ya Allah kau yang membuat aku bisa berangkat umroh yang membuat aku bisa berangkat haji itu Allah Jalla Jalal nikmat Allah sangat banyak sekali sangat luas sekali dan itu orang yang tahu yang mengetahui bahwasanya yang memberi jalan itu Allah dia tahu yang memberi jalan ini Allah dia akan mengatakan ya Allah dia akan mengatakan asykuruka ya Rabbi, alhamdulillah. Ini Allah semua yang membuat. Yang membuat hati kita tergerak untuk membangun masjid umpamai. siapa? Allah Jalla Jalla. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menyampaikan. Buat yang mendengarkan, buat yang mencatat dan buat yang hadir. Majelis ilmu itu la yashqahum la yashqa jalisuhu yang datang ke majelis ilmu ini tidur kadang kala kira-kira Ustaz dapat berkahnya nggak Ustaz dapat insyaallah, malaikat-malaikat tuh turun mungkin karena di majelis ilmu tidurnya bisa khusyuk kalau di rumah nggak khusyuk dia gitu kan <laughs> Wallahu a'lam bishawab sekali lagi apabila yang saya sampaikan yang saya jelaskan, yang saya sampaikan itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang, ada yang salah itu dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu dan alhamdulillah banyak ustaz di sini yang bisa menjelaskan yang menerangkan yang mensyarah semoga Allah Subhanahu SWT membimbing kita untuk istiqamah di atas sunnah ini di atas agama Allah ini dan wafat husnul khatimah Nah, kalau ada pertanyaan mungkin yang sudah dikumpulkan. Nah, fabel. Masya Allah. Kayaknya make nya dua nanti bang. Iya. Iya. Kita bikin. kalau Ustaz kata kayaknya mic gua ni tadi maksudnya insyaallah nanti Ustaz bahasa nak datang lagi <laughs> Okey, uh, kalau boleh bagi kepada tulisan lebih mudah kalau nak bangun-bangun boleh juga boleh diberikan <laughs> buku tapi bagi, kalau bangun bagi soalan cakap panjang so sampai ada soalan boleh tuliskan insyaallah soalan yang berkaitan semasa daurah dan juga semasa uh, uh, kuliah subuh dan kuliah maghrib Ah, ha, yang yang perempuan kumpulkan setempat jadi uh, cikgu boleh tolong. Okay, nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum ya Ustaz Bagaimana kita nak menjawab syubhat terhadap penetapan setengah kelompok dalam sifat yang 20 Ya mungkin ini sudah banyak dikaji, sudah banyak dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tidak terhingga. Yang tidak terhingga sebagaimana kita sudah bahas pada awal kajian ini, nama-nama Allah semuanya mengandung sifat-sifatnya. Nama-nama Allah kita yang bahas semuanya mengandung sifat-sifatnya, tapi ingat kadang kala sebagian orang itu karena tidak faham Dia menganggap kalau kita menetapkan sifat Allah berarti kita bertasbih, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah hidup, manusia hidup. Tapi apa hidup Allah sama dengan hidup kita? Tak sama. Tidak sama. Hidup Allah jelas lebih sempurna seperti itu. Kemudian Ustaz mengenai salawat syifa'i Syifa'i Adakah itu termasuk dalam tawassul kepada Allah? Nah, ya masalah salawat tibul qulub. Kita ini disuruh salawat yang banyak kepada Rasul SAW. Salawat-salawat yang mungkin tidak diajarkan oleh Rasul SAW kadangkala perlu dikaji. Perlu kita menanyakan kepada para ulama boleh atau tidak. Tapi yang paling aman itu salawat yang diajarkan oleh Rasul SAW. Tidak perlu ragu gitu. Karena sabda Rasul SAW adalah hak adalah benar. Tapi selama manusia yang membuat kadang-kala perlu dikaji ulang, perlu dipelajarin. Karena memang bukan bikinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kedudukan hukum istri marah disebabkan gangguan makhluk halus? Gimana? sih? Ada makhluk halus. Tidak kelihatan, semut. Hah? Oh, na'am. Ya. Ya, kita kan hidup di dunia ini bersama jin. Coba antum lihat di belakang antum itu. Coba lihat noleh ke belakang, mungkin nggak kelihatan dia. Yarakum min haitsu la tarawnahu. Tidak kelihatan, tapi subhanallah. Kita kalau ingat dengan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu perempuan-perempuan takut sama Umar bin Khattab. Pada takut perempuan-perempuan. Kemudian Umar ketika Rasulullah SAW lagi memberikan tazkirah kepada perempuan-perempuan di rumahnya, Umar izin untuk masuk. Ketika Umar masuk ittadarnal hijab. Itu perempuan-perempuan langsung sembunyi. Padahal waktu itu pada ngangkat suaranya mereka biasa biasanya kalau biasa mungkin buat ibu-ibu buat muslimat kalau tanya biasanya rame gitu kan itu sama Rasul SAW, ramai juga di rumah Rasul SAW. Itu sahabat-sahabat wanita. Ketika Umar masuk, semua pada sunyi senyap, pada sembunyi di balik hijab. Maka Umar mengatakan kepada perempuan-perempuan itu, Ya aduwati anfusihin, wahai musuh-musuh dirinya. Atahabnani walah tahabna Rasulullah. Kalian itu takut sama aku? Tidak takut sama Rasulullah SAW? Kalau naam, iya kata dia. <laughs> Anta aghlab min Rasulillah. Kau itu lebih keras daripada Rasul SAW. Itu perempuan. Akhirnya Rasul tersenyum. Dia mengatakan, Ma salaka Umaru fajjan. Illa wasalaka syaitanu fajjan ghaira fajjan. Setan itu tidak bisa, Umar itu tidak bisa melihat setan. Tapi kalau Umar lewat di lorong, kemudian berpapasan ya sama setan. Setannya cari jalan lain. Padahal Umar tidak kelihatan gitu loh sama setan itu, masya Allah ya. Itu Umar bin Khattab Al Faruq ya. Bagaimana dengan istri yang hukum istri marah disebabkan gangguan makhluk halus? Rufi al qalam an thalath. Kolam itu catatan itu diangkat dari tiga manusia anin naim hatta yastayqid Anin naim orang yang tidur sampai dia terjaga. Wa anil majnun hatta yafiq. Dan orang yang majnun, majnun itu gila, bisa jadi gilanya itu gila pemikiran, ada yang majnun kemasukan jin. Ada yang kerasukan jin. Jadi gila itu ada dua macam. Itu pun diangkat sampai dia sadar. Biasanya orang yang kerasukan jin Cakapnya ngelantur. Marah-marah ya. Kalau bahasa Jawanya itu ngalor ngidul. Ngalor ngidul itu eh, ke selatan dan ke utara ngomongnya, tidak jelas. Ngomong macam-macam gitu kan. Suaminya dimarahin dan kadangkala -kadang suaranya itu bukan suara istri. Bukan suara itu perempuan. Maka yang seperti ini tentunya Allah tidak akan menghisap dia karena dia tidak sadar melakukan hal itu tapi diruqyah lah diruqyah insyaallah dengan dengan ruqyah itu moga Allah menyembuhkan dia Nah, Assalamualaikum Ustadz Saya mau menanyakan tentang imtihan Atau ujian Imtihan ini bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Ujian sama juga. Imtihan ini bahasa Arab, ujian yang telah Ustaz jelaskan tadi pagi. Saya ingin tanyakan satu, bagaimana jika seorang telah melakukan amal ibadah dengan Allah, hablum minallah, namun dia belum mampu bermuamalah dengan baik dengan manusia, termasuk dengan orang tua, saudara, suami dan lingkungan sekitarnya disebabkan ujian gangguan makhluk halus jin laknatullah yang Allah hantarkan kepadanya jadi apakah tidak ada pengasuh hablum minallah yang dia hablum minannasnya yang dia perbuat untuk kebaikan hablum minannasnya tadi saya katakan kalau dia tidak bisa bermuamalah ini pertanyaan mirip dengan yang tadi sebenarnya dia itu ibadahnya Masya Allah. Tapi sama orang lain, ada orang yang kemasukan jin. Jinnya itu cinta dengan dia. Iya. Jinnya cinta. Ketika ditanya, kenapa kau merasuki orang itu? Karena aku cinta. Jadi kalau ada orang lain yang dekat dia marah-marah, dia celah, dia Masya Allah. Dia lakukan hal itu. Ketika itu dia tidak sadar. Kalau memang karena gangguan jin tadi sehingga dia tidak sadar, maka dia maafu, dia dimaafkan. Tapi jangan setiap marah, oh afwan, anak kerasukan jin gitu kan. <laughs> Gitu. Ya tidak, jadi tetap harus diobatin ya, dia harus ya banyak ruqyah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah sembuhkan dia. Tapi Allah maafkan ketika dia memang benar-benar kerasukan jin ketika tidak bisa bermuamalah dengan baik dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ustaz, wah ini bahaya nih. Yang pertama, bolehkah seseorang ganti tanyanya? Ustaz, saya adalah seorang istri. Yang istri maksudnya istri ketiga. Hah? Bukan kan? Istri pertama. Ya, soalnya ini bapak-bapak ini masalah di sini nih. Mereka bilang iswan, istu. Kalau yang ketiga baru istri gitu kan. Maka saya ingin penjelasan supaya tidak salah Ustaznya. Saya adalah seorang istri yang tidak menolak hukum poligami. Namun tidak rasa bersedia untuk menghadapinya. Dan mungkin tidak mampu melaluinya. Kan belum dicoba. Eh, ini mungkin, ini mungkin. Soalan saya, bisakah saya berdoa agar Allah tetapkan hati suami saya tidak hanya menyayangi seorang hamba? Boleh. Minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan suamiku tidak poligami. Boleh nggak doa itu? Boleh. Kuat-kuatan doanya. Si suami berdoa, ya Allah mudah-mudahan istriku ridho aku poligami. Itu kan saling doa. Tinggal doa yang mana ini kabulkan Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan. Iya boleh, boleh doa itu boleh. Karena ya berat lah ada wanita-wanita yang berat untuk dipoligami. Tapi ingat, kalaupun itu terjadi, itu sudah takdir ilahi. Kalaupun itu terjadi, serahkan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau itu sudah ditentukan, hati-hati ketika seorang wanita dimadu, suami juga harus hati-hati. Banyak suami yang dia poligami, dia melihat istri pertamanya suka marah. Itu biasa. Makanya orang yang berpoligami itu harus memiliki lima genset kesabaran. Lima genset kesabaran. Itu tahu genset kalau padam listrik itu kan? Harus punya lima. Ketika mati satu, hidupin lagi. Karena wajar, istri ini lagi sakit hati di madu. Karena ada suami-suami yang kurang tahu diri. Gitu kan? Ketika miskin, berdua gitu kan. Pas kaya, Wah, dia cari tuh hati yang lain gitu kan. Tapi harus sabar. Ketika istri yang pertama suka marah, sabar. Karena marahnya istri pertama itu seperti ombak, ingat. Ombak. Biarin. Nanti bakal turun. Badai itu pasti berlalu. Tapi ada suami-suami yang tidak sabar. Kalau istri yang kedua itu baik ya, Ustaz, istri anak yang kedua ini baik sekali. pantas baiklah. Biasa dia baik karena dia dia tahu dia ini numpang. Numpang itu kalau e, naik kereta itu ada suami ya, dia numpang di belakang. Dia mau nggak mau ya harus tahu diri lah. Dia ini ikut orang gitu, ikut motornya, ikut keretanya orang. Maka dia akan baik. Tapi hati-hati. Maka untuk berdoa silahkan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar suaminya tetap untuk dirinya hidup sampai mati. Dan silahkan para suami berdoa juga mohon sama Allah. Mudah-mudahan dikasih rizki istri kedua, istri ketiga. Itu boleh. Maksudnya kita bicara boleh ya. Kita bicara boleh. Tapi ingat poligami ini antara surga dan neraka. Antara surga dan neraka. Banyak di antara kita yang melihat poligami nikmat sesaat. Nafsu aja. Setelah dia nikah poligami ternyata keluarganya hancur. Ada di Indonesia tuh. Dia poligami akhirnya dia nggak punya istri. Nggak istri yang pertama, nggak istri yang kedua. Rumahnya sendirian sudah. Maka hati-hati, harus dipikirkan dan syaratnya satu, adil. Dan banyak di antara kita yang tidak bisa adil. Apalagi kalau menikah dengan istri yang kedua itu gara-gara nafsu. Dia melihat nih karena cantik, karena apa. Dia lihat istriku, aduh istriku ini sudah tua ya. Udah kayak kereta yang sudah mungkin umurnya 30 tahun gitu kan. Kayaknya aku mau cari kereta yang baru mah gitu kan. Itu biasanya kadang kala tidak bisa berbuat adil. Berat adil itu. Maka hati-hati. Hati-hati ketika mau poligami ya istikharah sama Allah Subhanahu wa taala minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala suami saya antara yang sering menjadi rujukan tentang ilmu agama sama ada dari lelaki maupun dari wanita apa ini menjadi rujukan tentang ilmu agama sama ada dari laki Pak Ustadz nah ini bahaya nih ini dari istrinya Ustadz ini berarti <laughs> Nah, tinggal dilihat nih. Ustadz boleh lihat nanti, lihat Tulisannya kan ketahuan kan ini tulisannya. Nah, Alhamdulillah suami saya sangat baik dan baik akhlaknya dan tidak pernah merusakkan kepercayaan saya terhadapnya. Dan dia telah sebaiknya menjaga rumah tangga kami. Soalan saya, bagaimana untuk tidak merasa cemburu? Apabila suami dihubungi oleh wanita sama samada dari SMS atau panggilan telepon. Masya Allah, ini ustadz benar nih. Nah, bang? soalan yang bahasa Malaysia Ustaz Sukar membacanya Pas-pasan ada kita kan belajar sekarang ini. <laughs> Siap kalau salah. Nah, soalan saya bagaimana untuk tidak merasa cemburu apabila suami dihubungi oleh wanita samada? Samada ini apa? Apa? Antum nggak ngerti? Atau dari SMS atau panggilan telepon karena terkadang anak rasa perasaan cemburu sering merusakkan otak dan hati anak. Masya Allah, itu tanda cinta. Kalau istri masih cemburu sama suaminya, kan hati-hati Ustadz ini hati-hati juga. Ustadz sering ditelepon sama sama perempuan ya. Ustadz juga manusia gitu kan. Ya kan sering-sering ditelepon hatinya ya Allah Ustaz ini maka hati-hati Kalau cemburu itu wajar Tapi kalau memang pertanyaan masalah agama ya Masalah yang perlu dijawab silahkan Hilangkan kecemburuan itu Tapi boleh mengatakan Apa kalau manggil suami biasanya Abang Abang Kalau yang telepon perempuan Biar anak yang ngangkat bang gitu kan boleh nggak? Boleh gitu kan. Memang betul ada perempuan-perempuan ini nggak semuanya yang jahil. Yang jahil itu yang dia suka sama ustadznya kan awalnya tanya-tanya ustadz anak punya masalah ini kan hari pertama hari kedua ustadznya ini ah. maka ketika seperti itu sudah anti nggak usah telepon sms aja seperti itu. Karena biasanya perempuan yang curhat ini suaranya aduh bikin atap masjid runtuh gitu kan. Iya, apalagi sambil nangis, sambil itu kesian ustadznya, ini kesian, aku poligami aja gitu seperti itu kan. <laughs> Iya, bahaya tuh ustadznya, maka hati-hati. Jadi kalau rasa cemburu itu wajar-wajar aja, tapi jangan sampai kemudian marah, sampai kemudian biarkan selama itu pertanyaannya agama dan tidak berlarut-larut karena memang ada Ustadz ini juga manusia Ustadz itu bukan malaikat Mungkin sekali, dua kali, tiga kali masih sabar gitu kan Tapi lama-lama ya goyah juga Goyang juga Ustadznya gitu kan Nah, apakah nama Allah yang tidak boleh diberi kepada manusia selain Ar-Rahman? Allah Jalla Jalla. Nggak boleh. Orang mengatakan siapa namamu Allah nggak boleh. Ar-Rahman tidak boleh. Itu nama-nama khusus yang tidak boleh diberikan kepada kecuali kepada uh, Allah Subhanahu wa taala. Asmaul husna yang sahih berapa jumlahnya? Tidak terbilang. Asmaul husna itu tidak terbilang. Sebagian kadang-kala ulama menyebutkan ini masuk asmaul husna, sebagian mengatakan tidak masuk. Tapi jumlahnya tidak terbilang. Hadis yang mengatakan man ahsaha dakhalal jannah yang bisa menguasai 99 itu yang masuk surga. Maka kita berusaha untuk menghafal, memahami yang 99 itu. Tapi nama Allah itu tidak terhingga ya. Ustaz di Malaysia sekarang di Malaysia fenomena bersalawat atau berkosidah sudah berkembang. Adakah itu sesuatu yang positif? Ya dilihatlah. Jangan sampai berlebih-lebihan karena ada orang yang bersalawat sehingga dia mengangkat Nabi di atas bahkan kedudukannya seperti Allah Swt tidak. Tidak boleh kita melebih-lebihkan Rasul sallallahu alaihi kadang apalagi kadangkala kita tidak memahami isi sholawat itu sendiri sekedar ya bergoyang-goyang saja maka tolonglah kita untuk lebih baik beribadah kepada Allah SWT karena sholawat itu termasuk ibadah termasuk ibadah kepada Allah SWT nah niat beribadah harus karena mengharap ridha Allah terlepas dari riwat surga dan neraka. Bagaimana ridha Allah ini dalam sifat Allah asma Allah al husna. Di antara ridha Allah surga. Ridha Allah itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meridhai hambanya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ada orang yang beribadah, aku ini beribadah kepada Allah tidak mengharapkan surganya dan tidak takut dari nerakanya. Subhanallah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, doa orang-orang soleh apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban Itu doa orang-orang yang soleh. Cuma ada dua manusia yang meminta kebahagiaan di dunia saja dan yang meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan minta diselamatkan dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya apa? Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat yang sholat di belakang Mu'ad karena Mu'ad membaca surat Al-Baqarah si sahabat ini memisahkan diri sholat sendiri ada tuh ustaz-ustaz yang sholatnya baca Al-Baqarah gitu kan baca Al-Baqarah aja gimana panjangnya. Akhirnya sahabat ini mundur, sholat sendiri karena dia ada keperluan. Sahabat ini bercakap sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini tidak tahu apa sih yang kau tujukan dengan ibadahmu itu. Aku ini hanya mengharap kepada Allah surga dan supaya dijauhkan dari api neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Haulaha nudandin sama. Yang kita cari itu juga itu. Kita mengharap ridha Allah swt dan di antara ridha Allah adalah surga Allah dan dijauhkan dari api neraka. Kita lihat di Al-Qur'anul Karim itu ada targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib. Targhib itu adalah mengajak orang untuk berbuat kebajikan dengan riwat tadi, ada surga. Kemudian Tarhib itu menakut-nakuti. Kau kalau tidak masuk surga ada neraka di situ. Itulah ganjaran buat orang yang tidak beramal kebajikan, tapi tentunya kita mengharapkan semua ridho Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bakalan masuk surga sebagai imbalan pahalanya. Amal perbuatannya. Semua masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah sebenarnya. Kita kalau beramal dari seribu tahun Sholat terus. Dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak seimbang sebenarnya. Semuanya akan masuk surga karena rahmat Allah kepada kita dan ampunannya. Ustaz, apa maksudnya Allah Jalla Jalalu? Zul Jalali wal Ikram. Itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki keagungan jalla itu besar agung yang keagungannya sangat agung itu pujian buat Allah Subhanahu wa seperti subhanahu wa taala atau azza wa jalla atau jalla fi ula umumnya seperti itu Assalamualaikum ya Ustaz Kenapa 100 kurang 1 Tidak 99 yang memang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mi'atan illa wahida. Asma Allah itu seratus kurang satu. Bahasa aja kan. 99. Hmm? Maksudnya kan sama 100 kurang 1 itu kan 99 kan? Ya, seperti Rasulullah SAW mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'in asman. Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahid. Kata Nabi 100 kurang 1. Kemudian ini Apakah ikut madhab itu maknanya mengikut sunnah? Adakah benar atau tidak? Alhamdulillah, madhab-madhab dalam Islam ini ada empat madhab yang terkenal, yaitu madhab syafi'i, madhab hambali. Yang pertama madhab itu madhab apa? Madhab Hanafi, Abu Hanifa, kemudian madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i, kemudian madhab Hambali. Mereka adalah ulama-ulama Islam yang berusaha menjelaskan hukum-hukum Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka terjadi perbedaan, tapi ketika terjadi perbedaan di antara mereka, siapa yang menjadi hakimnya? Allah dan Rasulnya. Fa'in tanaza'tum fi shayin farudhu ilallah wa rasul. Karena jangan sampai kita ini terhadap madhab ini. Madhab ini sarana untuk memahami agama. Tapi bukan agama. Dulu terjadi fanatisme madhab. Madhab Hanafi tidak mau menikahkan putrinya dengan madhab Syafi'i. Di Mekah pernah terjadi ada empat mihrab. Empat madhab itu mihrabnya sendiri-sendiri. Mihrab sholatnya. Gantian sholatnya. Bisa dibayangkan itu. sampai seperti itu. Seakan-akan ini Islam itu sudah terkotak-kotakin tidak. Itu madhab hanya sarana untuk memahami agama Allah, tapi bukan itu agama Allah. Dalam artian orang itu uh, kisah yang di Jepang ketika ada orang masuk Islam bingung tuh. Ini orang masuk Islam mau dimasukkan madhab yang mana gitu kan? Kau bingung <laughs> gitu kan? Tidak seharusnya seperti itu. Dan madhab syafi'i, alhamdulillah di Malaysia madhabnya syafi'i dan di Indonesia madhabnya syafi'i. Kemudian umpamanya di Saudi madhabnya Hambali di sana itu semua adalah sarana untuk memahami agama, tapi jangan dijadikan Eh, sarana untuk berpecah belah, tidak. Tidak dijadikan sarana untuk ya. Kau Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal kalau sholat di belakangnya yang madhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu gurunya. Imam Syafi'i kunut. Imam Ahmad kunut tidak? Kunut Imam Ahmad. Ketika imamnya kunut. Karena imam itu harus diikutin gitu kan. Innama ju'ilal imam liu'tamma bihi. Imam itu diadakan agar diikuti. Jadi mazhab itu Iya, mazhab yang empat yang terkenal, tapi tetap kita harus ingat jangan sampai itu menjadi standarisasi kebenaran. Yang benar itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Tapi kalau ada perbedaan perbedaan pendapat yang memang bisa diterima, kita tidak perlu ribut dan berpecah belah. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang mungkin memang sangat prinsip sekali ya kita harus menjelaskan yang seperti itu. Boleh Ustaz ajarkan cara berdoa menggunakan nama-nama Allah, bertawasul dengan nama-nama Allah, contoh ayat doanya apa? Dari kemarin kita baca Rabbana. Itu Rabbana hablana Rabbana la tuzi qulubana ba'da id hadaitana Wahablana lana min ladunka rahmah innaka anta al-wahhab. Itu kita menyebut nama Allah Al-Wahhab hablana Kemudian Rabbana yang banyak Rabbil Firli Itu juga bertawasul dengan nama Allah Ar-Rabb Nah, apa hukum berzikir asmaul husna beramai-ramai untuk memohon hajat kepada Allah? Sepanjang yang saya tahu Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Nah, 99 nama Allah yang kita selalu baca Ustaz ada ada menyatakan Ustaz ada menyatakan beberapa nama yang tidak sahih dan tidak sesuai bolehkah ia diamalin boleh Ustaz jelaskan nah kalau nama-nama yang memang terjadi khilaf di antara para ulama ya kita lebih memilih hati-hati seperti nama apa al-muntaqim al-muntaqim itu artinya apa yang pembalas dendam gitu kan itu disebutkan. Enggak. Itu termasuk nama yang ijtihadnya. Yang namanya ijtihad ulama bisa benar, bisa bisa salah. Tapi tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Seperti itu. Bagaimana hendak mengawal nafsu Tidak kiralah nafsu apapun Apa ini bang? Bagaimana tidak mengawal nafsu Tidak kira nafsu apa pun Nafsu apa-apa jenis nafsu Hawa nafsu Keinginan Nafsu makan Eh Iya nafsu semuanya lah Mengawal ini Menundukkan Iya menundukkan nafsu kita Subhanallah Inna nafsa ammaratun bisu Nafsu itu selalu menyuruh kita berbuat buruk Berbuat jahat kita sudah mau lurus disuruh untuk belok. Kita sudah tidak mau melihat yang haram-haram tapi kadang kalah kita dibalingkan kepada yang seperti itu. Bagaimana caranya mengawal nafsu? Bagi yang belum nikah suruh nikah. Udah nikah Ustaz, nafsunya tetap Ustaz. Ada kan? Ah, jadi tinggalkan tempat-tempat syubhat. Tempat-tempat syahwat. Jangan kita ini ingin mengendalikan, mengawal nafsu kita, tapi tiap hari duduknya di pinggir jalan. Duduk dia tuh lihat orang Korea lewat jalan terus. Ya Pak Ji, kadang-kadang orang Korea katanya siapa tadi malam? Pada lewat di sini banyak orang Korea, anak set mau melatih keimanan. Ustaz. Ya Allah, ya enggak seperti itulah. Namanya mengawal nafsu, kalau sudah lihat, oh itu tempat banyak perempuan-perempuan, langsung masuk rumahnya. Masuk rumah, jangan lihat dari jendela gitu kan. Oh, sama aja. Masuk rumah ya duduk gitu kan, ditahan. Perlu kita menjauhi tempat-tempat kemaksiat, menjauhi tempat-tempat maksiat. Di situ memang ada tempat-tempat maksiat yang kita tinggalkan untuk mengawal nafsu kita. Karena kita ini lemah. Dan yang paling berat itu inna kaidahunna azim itu tuh tipu daya perempuan itu azim besar banget sedangkan setan itu lemah tapi setan kalau masuk ke perempuan akhirnya double maka kalau kita ingin mengawal nafsu kita jauhi tempat-tempat fitnah yang tidak bisa nikah puasa puasa nggak bisa Ustaz ada yang nggak bisa puasa mungkin oke okay. Kalau tidak bisa puasa ya banyak zikrullah, banyak ke rumah Allah Subhanahu taala dan tundukkan pandangan. Sama tundukkan pandangan, tahan pandangan, Bahaya tapi kalau umpamanya sedang di kedai tundukkan pandangan yang di depannya Korea gitu, mau seperti itu kan. Dia menundukkan pandangan melihat ke bawah gitu kan. Tapi ternyata yang di depannya perempuan yang tidak pakai pakaian yang syar'i. Akhirnya dia tergoda, menundukkan pandangan artinya menahan pandangan. Jadi kalau kita lihat di depan kita ini ada wanita yang lagi lewat, maka palingkan pandangan kita. Kita lihat sampai dia lewat baru kita lihat ke depan lagi. Itu artinya menundukkan pandangan kita karena semua nafsu itu mulainya dari mata. Orang yang merampok, merampok, apa merampok? Merompak. Orang yang merompak itu kan dari mata dia, oh ini rumah bisa nih malam ini gitu kan. Tapi kalau rumahnya jelek, insya Allah dia nggak merompak gitu kan. Ah, rumahnya jelek, dia akal cari rumah. Orang yang mencuri dompet orang atau pun dari mana dia? Dia lihat, oh ini kok nggak ada yang punya gitu kan. Nah, dia ambil. Jadi mata ini pintu menuju ke hati. Kalau pintunya ditutup, insya Allah nafsunya bisa dikendalikan, nafsunya bisa dikendalikan, maka matanya yang perlu dikendalikan dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu amarah, ya, yang suka marah umpamanya. Ada orang yang gampang marah. Sekali-kali dia emosi. Bagaimana cara mengawal emosi dia? Ingat dengan janji-janji Allah, ingat dengan wasiat Rasul SAW. Jamaah, Nah, Anda mau kasih contoh nih. Anda mau boleh bang kasih contoh sedikit ya. Masya Allah, syukran, jazakallah khairan. Tunggu Anda mau ikat ini sebentar, nggak keras-keras lah. Badai, badai Katrina itu atau badai yang besar itu bisa menghancurkan masjid ini. Bisa menghancurkan rumah-rumah, bisa membolak balikkan kereta-kereta. Tapi dia tidak bisa membuka ikatan tali. Tidak bisa. Begitu pula amarah. Amarah itu tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah harus dengan kepala yang tenang. Karena ada orang yang marah-marah, dia pikir kalau dia marah urusannya selesai. Tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diganggu, disakitin, pernah Rasul ditarik oleh ketika pakai selendang, selendangnya itu ditarik sehingga membekas. Rasul tersenyum. Rasul Alaihi Wasallam tersenyum dan dia bersabar. Ingat, jadilah al-halim. Seperti sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak gampang marah. Orang-orang yang tidak gampang marah itu wal al ghaidha wal afina 'anil nas itu yang akan menjadi penghuni surga. Jadi kalau kita ingin menahan amarah kita ingat orang kalau habis marah dia mengatakan kepada istrinya kau aku ceraikan apa macam-macam setelah dia sadar ya Allah salah aku kata dia. Tapi sudah selesai. Karena seperti badai Katrina tadi menghancurkan yang ada tapi tidak menyelesaikan masalah. Tidak buka bisa membuka tali ikatan tali itu. Maka lihatlah kepada apa manfaat dari emosi kita itu sendiri. Kata kita melihat kacang kulitnya cantik, di dalamnya sangap. Hah? Sangap. Di kita melihat tac, uh, kacang kulitnya cantik di dalamnya sangat buruk manusia kita melihat Nabi Muhammad mengajar kepada manusia masya-Allah ini bukan bahasa Malaysia Ustaz. Ha? <laughs> Ini salah ni. Ini bukan bukan terus. Nah, masya Allah, masya Allah sini sini itu hadiah buat ustadznya Ustadz telah sebutkan bahwa bersedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih baik tapi boleh kalau misalnya kita bersedekah kepada ayah kita lalu kita beritahu kepada ibu kita dengan tujuan menyenangkan dan membahagiakan hati ibu kita jadi kalau buat orang tua kita bukan sedekah. Itu nafkah, wajib kita memberikan. Apalagi mau kasih zakat semerang so tidak. Jadi kita memberikan nafkah dan dapat pahala juga sama pahalanya. Cuma jangan merasa kita telah berbuat baik sama orang tua kita. Kita ini kalau selama hidup kita memberikan semua harta kita kepada orang tua kita, belum terbalas tuh kebaikan orang tua kita. Tapi masalahnya masalah Sirron wa alania Sedekah dengan sembunyi-sembunyi dengan tubdus sadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara huwa khairul lakum. Kalau kalian sedekah dengan terang-terangan itu bagus. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih bagus buat kalian. Kembali kepada niatnya tadi. Kita memberitahu ibu kita, memang kita bersedekah, kita kepingin tahu biar ibu kita senang, kita memberi orang tua kita. Eh, maka itu tidak apa-apa, asalkan hati kita tidak sampai ingin dipuji, tapi sekedar biar ibu kita senang. Yang seperti itu insya Allah tidak termasuk ria. Yang ria itu adalah mengharapkan orang memuji dia, menyanjung dia atas perbuatan dia. Bolehkah kita berdoa menggunakan Al-Wadud Untuk kita Al-Wadud Mencintai kita Untuk kita Untuk tunangan Untuk tunang Untuk kekasih kita Masya Allah Ya bisa Ini ketika kita belajar Al-Wadud Maka tidak perlu kita Menggunakan Dan tidak boleh sebenarnya menggunakan ada yang namanya ilmu pengasihan, pengasihan itu. Ada di sini. Minyak pengasih ya. Dan ada itu memang sihir. Pernah di Arab itu ada seorang pembantu, dia itu suka belanja biasanya, pembantu Indonesia. Pembantu Indonesia dia suka belanja ke kedai. Setiap lewat kedai itu dia berjumpa dengan seorang tukang cukur, tukang di salon itu rambutnya tukang cukurnya ini bagus si pembantu ini tanya kata dia oh bagus banget rambutnya kata oh kau mau nih aku kasih minyak kata dia dikasih minyak ketika sampai ke rumahnya majikannya lihat tuannya lihat itu apa itu ini dikasih sama yang di salon itu eh jangan sini itu minyaknya dilemparkan ke kucing kucingnya tiap hari ke tempat salon itu itu sihir benar ada sihir itu itu sihir itu benar dan itu bisa mengantarkan seorang hamba kepada kekufuran wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur kita ini mengajarkan sihir sebagai fitnah dan ujian kalian jangan kufur ini menandakan yang namanya sihir itu bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran tidak ada sihir putih tidak ada sihir hitam semuanya sihir hitam walaupun pakai baju putih tapi tetap dia itu ada unsur nanti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin kekasih kita cinta kepada kita, ya mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia di tangan siapa? Di tangan Allah. Allah tinggal bilang kun fayakun. Tapi ingat, selain kita memohon kepada Allah, kita harus berbuat baik. Karena orang cinta kepada kita karena kitanya baik, juga karena kita berbuat baik sama dia sambil kita memohon kepada Allah dengan memohon ya wadud bagikanlah cintamu kepada fulana agar dia cinta kepadaku boleh kita memohon kepada Allah hal itu Assalamualaikum apakah yang menyebabkan amalan sunnah terbatalkan terbatal amalan sunnah apa semua amalan ya syirik tentunya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan membatalkan amal perbuatan kita apalagi banyak di antara hamba-hamba Allah yang sholatnya Masya Allah, yang hajinya sering, yang umrohnya sering, tapi kadang-kala dia tidak tahu telah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu SWT. Para jemaah mungkin ada sebagian pertanyaan atau soalan yang tidak saya jawab. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian kalau memang ada soalan yang kurang berkenan di hati jawabannya, minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya dan semua yang hadir di sini. Sekali lagi saya ulangin apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Kalau salah itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh